بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pada malam hari ini insyaallah kita akan Muroja'ah Pembahasan tentang Ahkamul Udhiyah Tentang hukum-hukum berkurban yang insya Allah akan kita baca dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi doil Kitab wa Sunnah Dalam kitab Fikul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah pembahasan Udhiyah pembahasan tentang ibadah kurban ada pada bab yang keenam dari Kitabul Hajj bab yang keenam dari Kitabul Hajj kitab tentang pembahasan haji. <clears throat> Baik kita langsung Al-Bab Sadis Bab yang keenam Fil Udhiyah Tentang hukum-hukum berkurban Wa fihi iddatu masail dalam bab ini ada beberapa masalah. Di sini disebutkan ada lima masalah. Dan dikarenakan waktu yang singkat, jika mungkin akan kita baca sardan. Kita baca cepat untuk memanfaatkan waktu yang ada. Yang mudah-mudahan selesai dalam satu kali pertemuan malam hari ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha wa adillatin masyru'iyatiha wa syurutiha tentang definisi udhiyah, definisi berkurban dan hukum-hukumnya dan dalil-dalil disyariatkannya ibadah kurban serta syarat-syaratnya. Ini pembahasan dalam masalah yang pertama. Baik. <clears throat> al yang pertama ta'riful udhiyah, definisi udhiyah. Apa definisi ibadah kurban? Al-udhiyatu lughatan hiya dhabhul udhiyati waqta duha. Udhiyah secara bahasa, secara etimologi maknanya dhabhul udhiyah. Menyembelih hewan kurban waqta duha di waktu duha. sehingga dinamakan udhiyah karena penyembelihan hewan kurban tersebut dilakukan di waktu duha. Nah, penyebutan di waktu duha ini alal ghalib pada umumnya kebanyakannya disembelih di waktu duha setelah selesai melaksanakan sholatul id. Namun, naam boleh menyembelih di selain waktu duha. Ya, misalkan menjelang duhur atau setelah duhur ya, atau bahkan setelah asar boleh menyembelih hewan kurban di waktu-waktu tersebut Naam fi ayyamin nahr pada waktu-waktu yang dibolehkan menyembelih padanya. Nah, tanggal 11, 12, 13 itu waktu-waktu yang masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, Wa kemudian definisi udhiyah, definisi ibadah kurban secara syariat hiya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'izi taqaruban ila Allah taala yaumal id Secara syariat udhiyah adalah menyembelih unta atau sapi atau kambing atau domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Al-Id. Pada hari Al-Id. Ini makna udhiyah ibadah kurban secara syariat yaitu menyembelih unta atau sapi atau kambing atau domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari raya. Asani pembahasan kedua, hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Pembahasan kedua dalam masalah yang pertama ya. Jadi masalah pertama ini membahas tentang definisinya, hukumnya, syarat-syaratnya. Hukum ibadah kurban atau menyembelih kurban dan dalil-dalil disyariatkannya ibadah kurban. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Di ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Udhiyah hukumnya sunnah muakkadah. Liqaulillahi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Wali hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Dan juga dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi alihi wasallam adha bi kabshaini amlahaini aqranain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih dua ekor kambing yang warnanya hitam campur putih Ya, warna hitam, warna putih, ya, belang, belang hitam dan putih. Akronain dan bertanduk Beliau menyembelih dua ekor kambing yang warnanya belang hitam putih dan bertanduk. Zabahahuma biyadi. Beliau menyembelihnya dengan ke, ke apa? Menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Wasama wa dan beliau membaca tasmiyah ya bismillah wa kabbar dan juga bertakbir bismillah Allahu akbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima dan beliau meletakkan kakinya letakkan kakinya di atas naam badan dari kambing tersebut nah, supaya kambing tersebut tidak naam berontak Al-Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, <clears throat> bahasan yang kedua dari masalah yang pertama ini tentang hukum udhiyah. Hukum ibadah kurban. Hukum ibadah kurban ikhtalafa al-ulama fiha. Para ulama berselisih nah, tentang hukum ibadah kurban. Jumhur para ulama berpendapat sunnah muakkadah seperti yang dirajihkan dalam kitab ini. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Nah, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Nah, dan asal perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Nah, kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukum wajib menjadi sunnah atau mubah atau yang lain. Nah, selama tidak ada korina atau alasan atau naam sesuatu yang memalingkan dari hukum wajib menjadi hukum yang lainnya, ya, maka tetap berada pada hukum asalnya, bahwasannya hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Dan juga mereka yang berpendapat wajib berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana Barang siapa yang memiliki keluasan harta, kelapangan harta, kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini ancaman. Ya. Nah, yang tentunya tidaklah e, keluar ancaman ini dari Rasulullah SAW kecuali menunjukkan bahwasannya ibadah kurban hukumnya adalah wajib. Nah, bagi yang mampu, Mankanlah kana bagi yang memiliki keluasan. Nah, fal kaulan kawiyan kedua pendapat kuat. Nah. Namun alhasil jika seseorang memilih pendapat yang pertama sunnah mu'agadah namun bukan berarti dia meninggalkan ibadah kurban. Ya. Ah, kan sunnah. Lah tidak seperti ini salaf. Ya. Bahkan ketika itu adalah sunnah, ya, apalagi Itu nafasun mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba berusaha berupaya untuk melaksanakannya, menunaikannya, apalagi kalau hukumnya wajib. Hanya saja kadang naam kondisi awamul muslimin, apalagi masyarakat zaman sekarang, ya, ketika hukumnya sunnah ya sudah. Nah, akhirnya memilih untuk tidak melaksanakan sunnah tersebut. Nah, Allahul Musta'an. Maka tidak sepatutnya bagi yang mampu untuk meninggalkan ibadah kurban. Apalagi ini hanya marrah wahida fisana hanya satu kali dalam setahun ya Allah tidak menuntut tiap bulan kamu berkurban dengan kambing atau sapi tidak setahun sekali nah lagi pula harta yang kita gunakan untuk berkurban itu harta milik Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang ngasih ya kita hanya dititipin diamanahin Nah, kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Nah, kemudian setelah itu kita diberikan karunia rizki harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita diamanahi harta tersebut yang kemudian Allah merintahkan kita untuk menggunakan harta tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Kafala yang bagi lil muslim an yatruk hadhihi ibadah al-azimah ya, tidak layak bagi setiap muslim untuk meninggalkan ibadah yang mulia ini ya, bagi yang mampu. Nah, Kemudian asani, asalif yang ketiga, pembahasan yang ketiga dari masalah yang pertama. Syurutu masyru'iyatil udhiyah. Syarat-syarat disyariatkannya udhiyah. Bagi siapa disyariatkan udhiyah? Tusannul udhiyah fi haqqi man wujidat fihi syurutul adiyah. Disyariatkan udhiyah bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini dia ya, orang yang padanya ada syarat-syarat berikut ini. Al-awwal yang pertama al-Islam, hendaknya dia seorang yang muslim. Ya. Fala yukhata biha ghairul muslim. Selain muslim, ya, maka tidak nam dikhitab. Ya. Tidak dikhitab, itu tidak diperintah atau tidak diarahkan. Nah, khitab ini terhadap mereka setelah, kepada selain yang muslim. Sehingga orang kafir, orang musyrik la tuqbal tuhum tidak diterima hewan kurban mereka atau ibadah mereka. Harus orang yang muslim. Asal yang kedua, al-bulugh wal aql. Syaratkan berkurban bagi seorang yang dewasa ya, dan berakal. Bagi seorang yang dewasa dan berakal. Ya, muslim berdewasa dan berakal. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallaf biha. Barang siapa yang belum dewasa, dan belum berakal, ya, belum dewasa dan tidak berakal, maka tidak dibebani syariat ini. Tidak dibebani syariat ibadah kurban. Ibadah kurban hanya disyariatkan bagi seorang yang dewasa dan berakal. Asalis yang ketiga, alis istitaah adanya kemampuan. Syarat yang ketiga, syarat disyariatkannya ibadah kurban. Yang ketiga adalah adanya istita'ah kemampuan. Itu kemampuan untuk membeli hewan kurban untuk disembelih. Wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqatihi wa nafaqatin min man talzamuhu nafaqatuh khilala yaumul id wa ayyam tasyrik Siapa orang yang mampu atau yang memiliki kemampuan ya, untuk berkurban? Nah. Yaitu orang yang memiliki kima udhiyah Orang yang memiliki Harta ya, Yang senilai dengan hewan kurban Orang yang memiliki harta Yang senilai dengan hewan kurban yang harta ini adalah harta lebihan. Harta lebih naam dari nafkah untuk dia dan nafkah untuk orang yang menjadi tanggungannya. Jadi hartanya untuk nafkah dia ya, naam sudah terpenuhi dan juga untuk nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya, keluarganya, orang tuanya atau yang semisalnya. Juga ada terpenuhi. Khilala yaumul idu ayyam tasyrik. Selama hari raya Id dan hari-hari tasyrik. Ini orang yang mustati, orang yang dikatakan mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Itu orang yang memiliki harta yang lebih dari kebutuhan nafkah di hari raya dan di hari-hari tasyrik. Hari raya tanggal 10 Dhul Hijjah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, orang yang memiliki kelebihan harta di empat hari ini, di empat hari ini yaitu hari raya dan hari-hari tasyrik ya, memiliki kelebihan dari nafkah yang wajib ya, nafkah yang wajib untuk dirinya dan keluarganya ya, ya. kemudian ada lebihan nah dalam atau selama empat hari ini ya, artinya selama empat hari ini hartanya cukup untuk nafkah dia dan keluarganya dan ada lebihnya yang lebihnya ini cukup untuk membeli hewan kurban maka orang seperti ini dikatakan seorang yang nah memiliki kemampuan untuk berkurban. Tapi kalau uangnya atau hartanya hanya cukup untuk empat hari ini saja, ya. nah bahkan mungkin sehari dua hari aja habis, ya. harus nyari lagi. Nah, maka dia orang yang tidak mampu. Nah, Sehingga orang yang mampu atau yang memiliki istita'ah untuk berkorban adalah yang memiliki kelebihan harta naam di hari raya dan hari-hari tasyrik ya. Naam yang hartanya melebihi kebutuhan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini orang yang dikatakan sebagai Naam lahul istita'ah memiliki kemampuan. Ini syarat-syarat dalam e, disyariatkannya ibadah kurban. Disyariatkan ibadah kurban bagi seorang yang muslim atau muslimah, kemudian seorang yang sudah dewasa, ya. kemudian seorang yang berakal, ya. dan seorang yang memiliki kemampuan di syarat-syarat disyariatkannya ibadah kurban. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, masalah yang ketiga, eh, yang kedua. Masalah yang kedua. Mata juzu al bihi. Hewan yang bisa disembelih untuk naam hewan kurban. Hewan yang bisa disembelih Nah, untuk dijadikan udhiyah hewan kurban. La tasihul udhiyatu illa an takuna min al-ibli wal baqari awil ghanami wa minhum wa minhul ma'iz. Tidak sah kurban atau menyembelih kurban kecuali dari hewan yang berupa unta atau sapi atau kambing kambing atau domba kambing atau domba tidak sah berkurban kecuali dari tiga jenis hewan ini. Nah, tiga jenis hewan ini yang dikatakan dengan bahimatul an'am. Nah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am uhillat lakum bahimatul an'am dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang bahimatul an'am dan makna dari bahimatul an'am hewan-hewan ternak adalah ini unta atau sapi atau kambing unta dengan segala jenisnya ada unta ini, unta itu, unta putih, unta hitam, ada. Sapi juga dengan segala jenisnya. Ya, sapi ini, sapi itu, sapi limosin, sapi Bali, sapi lokal, sapi apa lagi? Macam-macam. Ada sapi kerbau, ya, kerbau masuk jenis sapi. Demikian pula kambing dengan segala jenisnya, ya, kambing ini, kambing itu, ya, kambing kacang, kambing tewa, kambing apa lagi. Nah, al-muhim, domba dan yang lainnya harus dari tiga jenis hewan ini dan tidak boleh dari hewan yang lain. Nah, boleh kurban dengan kurban gajah misalnya Wah, saya mau pahala yang paling besar. Ya, saya punya gajah besar yang kurban. Nah, atau hewan yang lainnya, nggak boleh. Baik. Atau ini jago saya yang paling saya sayangi ini. Ya. Misalkan, nah, paling saya sayangi, saya mau kurbankan. Baik. Tidak sah ya sebagai hewan kurban. Kalau sebagai hewan daging labas. Nah, sebelah ayamnya untuk sarapan labas. Tapi untuk hewan kurban tidak sah. Baik. <clears throat> Likaulihi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Likul wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat itu kami naam syariatkan untuk menyembelih kurban. Agar mereka menyebut nama Allah atas bahimatul an'am, hewan ternak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Di sini ada penyebutan bahimatul an'am dan bahimatul an'am adalah tiga jenis hewan ini. Unta, sapi dan kambing. Wal an'amu la takhruj an hadhihi al-asnadi hewan ternak itu tidak keluar dari tiga jenis ini. Wali'annahu lam yunqal 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahadin minas sahabati tadhiyatu bighairiha dan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pula dari para sahabat ya berkorban dengan selain tiga jenis ini. Tidak ada. Tidak dinukil dan tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat berkurban dengan selain tiga jenis ini. Waktu jizi syatu fil 'anil wahid wa ahli baitihi. Kemudian na'am cukup satu kambing ya, dalam ibadah kurban untuk satu orang dan keluarganya. Satu kambing cukup untuk satu orang dan keluarganya. Fafi hadis Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu kana ar-rajulu fi ahdi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Fayakuluna wa yut'imun. Dan ini adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dahulu seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu lelaki pada zaman Rasulullah SAW dia menyembelih satu ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Untuk dia dan keluarganya. Fayakulun kemudian mereka memakan dari daging kurban tersebut. Wajudimun dan memberikan kepada yang lainnya dan mensedekahkan sebagian hewan kurban daging kurbannya kepada yang lain. Ini sunnah sunnah makan. Nah, e, eh, dari hewan kurban tersebut ya, dan sunnah eh, dan sebagiannya disunahkan untuk disedekahkan eh, diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, syahid di sini menjadi syahid bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW satu ekor kambing itu untuk satu orang dan keluarganya. Nah, keluarganya yang satu rumah. Nah, keluarganya yang satu satu rumah. Kalau punya dua istri ya dua kambing ya punya tiga istri ya tiga kambing nah atau empat istri empat rumah empat kambing baik dan disunahkan untuk memakan dari hewan daging hewan kurbannya nah, sunnah ya. asam urat kolesterol misalkan ya. nah labas makan sedikit aja untuk menjalankan sunnah nah yang nggak bagus tuh kalau banyak berlebihan ya kalau sedikit labas ya baik <clears throat> untuk menjalankan sunnah karena disunahkan makan dari daging kurban tadi dan disunahkan untuk mensedekahkan sebagian kepada fukoro dan masakin. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya. Wa yajuzu bil ba'ir wal baqaril wahidati an sab'atin. Kemudian boleh berkurban dengan seekor unta atau seekor sapi Naam dengan e, bersekutu tujuh orang. Dengan bersekutu tujuh orang. Dan ini maksimal. Eh, bersekutu tujuh orang. Tidak boleh lebih dari tujuh orang. Dalam persekutuan hewan kurban. Nah, kalau kurang dari itu boleh enam orang, lima orang, atau bahkan cuma dua orang boleh. Nah. Adapun lebih dari tujuh maka tidak boleh berserikat dalam unta atau sapi lebih dari tujuh orang. Nah, maksimal tujuh orang. Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qal, dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kata Jabir bin, Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Ya. Nah, kami berkurban seekor unta untuk tujuh orang, dan satu ekor sapi untuk tujuh orang. Ini dalil bolehnya berserikat e, tujuh orang untuk satu ekor unta atau satu ekor sapi dan tidak boleh lebih dari tujuh orang. Hadis diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian al-masalah sama masalah yang ketiga. Asyurutul mu'tabaratu fil udhiyah. Syarat-syarat yang Naam harus dipenuhi dalam hewan kurban atau pada hewan kurban. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada hewan kurban. Yang pertama asin. Yang pertama adalah asin umurnya. Yang pertama adalah umurnya. Al-ibil ada pun unta Yushtaratu an yakuna qad akmala khamsa sinin. Disyaratkan harus unta yang sudah sempurna lima tahun. Masuk tahun yang ke-6. Jika kurang, ya, kurang belum sempurna lima tahun, ya, lima tahunnya ini dua hari lagi misalnya, ya nggak sah. Misalkan hari ketiga dari hari tasyrik ya, juga belum sampai lima tahun, maka belum sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Harus sudah sempurna. Nah, harus sudah sempurna taib lima tahun. Dan tentunya tahun yang jadi patokan adalah tahun Hijriah tahun Hijriah. Baik. <clears throat> Dan di sana ada tanda-tanda tersendiri. Ya, naam unta sudah sampai sekian tahun, dua, tiga, naam atau sudah sampai lima tahun. Mereka yang tafani dalam hal ini tahu. Kemudian al-bakar sapi. Wa istaratu an yakuna qad akmala sanatain. Adapun sapi maka disyaratkan harus sudah sempurna 2 tahun. Jika kurang dari 2 tahun maka tidak sah atau belum sah dijadikan sebagai hewan kurban. Harus yang sudah 2 tahun, sempurna masuk tahun ketiga. Masuk tahun ketiga. Kemudian al-ma'iz kambing kacang. Wa istaratu an yakuna qad akmala sanah. Disyaratkan padanya untuk naam kambing yang sudah sempurna satu tahun. Disyaratkan padanya kambing tersebut sudah sempurna satu tahun. Masuk tahun yang kedua. Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan ini adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berumur, kecuali yang sudah musinnah. Illa an yasur alaikum kecuali jika kalian sulit mencari yang sudah berumur. Ya. Fatadbahu jad'atan minadha'an, maka silahkan kalian menyembelih anak domba yang berumur Enam bulan. Nah, silahkan kalian menyembelih anak domba yang berumur enam bulan jika susah mencari hewan kurban yang sudah musinnah yang sudah berumur. Wal tu minal ibil malah khamsu susini. Sedangkan musinnah pada unta adalah yang sudah sempurna lima tahun masuk tahun ke-6. Wa minal baqari malahu sanatan dan musinnah pada sapi adalah yang sudah sempurna dua tahun masuk tahun yang kedua. Wa minal ma'izi malahu sanah dan musinah pada kambing kacang atau kambing Jawa dalam bahasa kita. Malahu sanah adalah sudah sempurna setahun masuk tahun yang kedua. Waktu sama al tu bisaniyah, Musina juga dinamakan dengan saniyah dalam bahasa Arab. Kemudian Abdoan domba. Kemudian domba domba ma'ruf ya. Nah. Wa istaratu fihi al-jaza. Disyaratkan padanya al-jaza. Wa huwa ma'akmal sanah yaitu hewan yang eh, domba yang sudah sempurna satu tahun. Wakilasi sitata asyur. Ada yang mengatakan juga jaza itu adalah enam bulan. Baik. Ulama berselisih tentang makna al-jaza tentang makna al jada yaitu domba atau anak domba. Sebagian mengatakan setahun, sebagian mengatakan enam bulan. Nah, para ulama fi para ulama berselisih tentang uh, umur jada. Ada yang mengatakan setahun dan ada yang mengatakan enam bulan. Baik, sehingga tentunya minimal usia domba tersebut adalah enam bulan. Jika tidak mendapatkan yang berusia setahun. Di hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qal, dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, asobani jaza." Aku hanya punya he, anak domba. Aku hanya punya anak domba. Qala dhahibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengapa, sembelihlah anak domba tersebut. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wali hadis Uqbah bin Amir Aydan dan juga dalil yang lain adalah hadis Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Nasai. Nah. Beliau mengatakan dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jada'in min Kami pernah menyembelih Naam anak kambing ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jada' min anak kambing, anak anak domba ya, anak domba. Nah. Baik. <clears throat> Ini yang pertama tentang umur hewan kurban. Kemudian yang disyaratkan pada hewan kurban juga adalah as-salamah, harus selamat dari kecacatan. Harus selamat dari kecacatan. Apa saja kecacatan yang harus selamat dari hewan kurban? Yushtaratu fil ibili wal baqari wal ghanami an takuna salimatan minal uyub alati min sya'niha an tusabbib naqsanan fil laham. Disyaratkan pada unta, sapi dan kambing ya harus selamat dari kecacatan. Yang kecacatan ini akan menyebabkan e, berkurangnya kualitas daging. Nah, berkurangnya kualitas dan kuantitas daging. Falatujiu al-ajwa, maka tidak boleh berkurban dengan uh, hewan yang ajfa yang sudah tua renta. Ya, tua renta, kurus. Wal arja, nah, dan tidak boleh juga berkurban dengan arja. Nah, hewan yang nah, uh, pincang hewan yang pincang kakinya. Wal aura dan tidak boleh juga berkurban dengan hewan yang buta sebelah. Wal maridoh dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang sedang sakit. Apa dalilnya li hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata arbaun la tujzi'u fil dalam suatu riwayat Hiddohaya Ada empat perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ada empat perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al awra al bayinu awruha Yang pertama adalah yang buta sebelah, yang jelas butanya. Buta sebelah dan jelas butanya. Nah, artinya benar-benar hewan tersebut salah satu matanya nggak bisa melihat. Kalau masih samar-samar, belum buta. Ya. Nah, min plus itu belum buta ya. <laughs> Nah, nah, buta itu sudah sama sekali nggak bisa lihat, itu buta namanya. Yang kedua, al-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang sedang sakit dan jelas sakitnya. Sakitnya jelas, dia duduk terus, baring terus, atau dia mencret atau yang semisalnya. Yang sedang sakit, jelas sakitnya. Wal arja al bayinu arjuha. Kemudian yang ketiga, naam yang pincang dan jelas pincangnya. Artinya jelas miringnya. Yang namanya pincang berarti miring sebelah. Wal ajfa allati latunki yang keempat yang sudah tua renta yang tidak lagi bersumsum ya, udah nggak ada lagi sumsumnya, saking tuanya, saking kurusnya. Nah, baik. <clears throat> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian dijelaskan di sini wal ajfa al hazila mana al ajfa ya, yang tua rendah tadi, al hazila adalah yang kurus. Wa makna latunki dan makna latunki tidak ay la mukhalaha bihazaliha yaitu yang tidak memiliki sumsum -sum, ya karena saking kurusnya wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'ati ma fi ma'naha kemudian dikiaskan ke cacat eh, apa ke bentuk cacat-cacat yang empat di atas ya. nah kecacatan-kecacatan yang semakna dengannya atau tentunya yang lebih eh, tinggi darinya jadi kecacatan yang semakna dengan kecacatan ini yang akan bisa mempengaruhi e, daging, ya, maka masuk dalam larangan naam e, kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Di sini disebutkan kalhatma alatidahabat sana sanayaha wal alba allati dhahaba aktsaru udhuniha aw qarniha wa nahwi dzalik minal uyub. Seperti di sini dikatakan seperti hatma. Hatma ini adalah yang sebagian giginya ompong. Baik. Alati dhahabat sanayaha itu gigi depannya nah ompong namun dalam masalah hatma yang hilang giginya atau yang ompong gigi depannya nah ikhtalafa bihil ulama para ulama berselisih ada yang mengatakan kecacatan ini tidak berpengaruh artinya boleh dijadikan sebagai hewan kurban Nah. Ya. Baik. Dan ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Boleh kalau hanya sekedar kompong depannya. Sebagian mengatakan tidak boleh. Ya. Dan buku ini dalam kitab ini memilih yang tidak boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merujikan yang boleh memilih pendapat yang boleh jika hanya ompong depannya atau gigi bawahnya. Nah, kalau yang ompong gigi atasnya, maka kata Syekhul Islam, hadhi tujzi'u bittifaq. Ini boleh dijadikan hewan kurban bittifaq dengan kesepakatan. Artinya nggak ada perselisihan. Nah, Yang jadi perselisihan adalah ketika yang ompongnya gigi bawahnya. Kalau gigi atasnya yang ompong maka sepakat para ulama boleh. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, na'am, beliau tidak membedakan mana gigi atas atau gigi bawah yang ompong, maka kedua-duanya boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, selama tidak berpengaruh kepada dagingnya. Wal asba allati dhahaba aktsaru udhuniha aw Kemudian al abba ya. al abba yaitu hewan yang hilang telinganya atau tanduknya. Hewan yang hilang mayoritas telinganya. Nah, mayoritas telinganya atau mayoritas tanduknya. Kalau cuma apa cowel sedikit ya telinganya misalkan sedikit nggak nyampe setengahnya ya maka boleh masih sah dijadikan sebagai hewan kurban yang nggak boleh adalah yang eh, nah mayoritas telinganya hilang sebagian besar telinganya hilang demikian pula yang sebagian besar tanduknya hilang nah, misalkan tanduknya dua hilang satu ya. nah, atau rusak sebagian besarnya ini yang tidak boleh kalau cuma rusak dikit ya, atau patah dikit nah, patah cuma setengah atau seperempat ya. bukan sebagian besar dari eh, tanduk tersebut ya, maka sebagian para ulama membolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban karena tidak berpengaruh kepada daging Wa dan yang lainnya dari kecacatan-kecacatan. Demikian pula yang lebih parah dari kecacatan di atas. Ya. Kalau dalam hadis tadi dikatakan yang pincang. Pincang itu kan yang satu kakinya nah pincang. Terus bagaimana kalau e, lumpuh ya, atau tiga yang pincang atau dua yang pincang? Maka tentunya ini lebih parah. Nah, lebih lebih parah. Kemudian dikatakan tadi yang buta sebelah. Ya, bagaimana kalau buta dua-duanya? Tentunya ini lebih lebih parah, ya. Bukan berarti kalau buta dua-duanya boleh. Nah, baik. Karena di sana ada madhab dohiriyah. Madhab dohiriyah itu madhab yang hanya melihat dohir hadis. Dohir hadisnya seperti ini. Dohir hadis itu menyebutkan yang buta sebelah. Rasulullah mengatakan al aura al bayinu auruha, yang buta sebelah yang jelas butanya. Sehingga mereka berpendapat kalau buta dua-duanya ya ini ekstrim dalam apa? Dalam memahami zahirul hadis atau zahiriyah. Ya. Ekstrim dalam bermadhab zahiriyah. Baik. <clears throat> Adapun madhab yang benar adalah yang lebih parah dari itu tentunya lebih tidak boleh. Yang buta sebelah saja nggak boleh, apalagi yang buta dua-duanya. Baik, selesai dari masalah yang ketiga. Nah, tersisa dua masalah, masalah keempat dan masalah yang kelima. Kita selesaikan malam ini atau kita awet-awet. Nah sampai malam depan. Kalau kita mau selesaikan berarti azan dulu. Baru kita selesaikan. Nah, Thank you. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat. Waktu dzabhil udhiyah, waktu penyembelihan hewan kurban. Yabtadi'u waktuha min ba'di salatil Id liman sallaha. Dimulai waktu penyembelihan kurban setelah salat Id setelah sholat al-id liman sholat bagi yang melaksanakan sholat al-id terus bagaimana bagi yang tidak melaksanakan sholat id wa min ba'di tulu'i syamsi yaumil id al-adha miqdari ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbatain liman liman lam yusallihima aw liman lam yusalliha Adapun bagi yang tidak sholat tidak sholat id mungkin karena uzur ya, atau yang lainnya maka dia mulai menyembelihnya <clears throat> ba'da tulu'i syams setelah matahari terbit di hari raya id ya nah dan telah meninggi ya, dengan waktu yang cukup dengan waktu yang cukup untuk sholat dua rakaat dan juga cukup untuk khutbah jadi dia mengira-ngira nah setelah matahari terbit tunggu sampai meninggi ya nah selama waktu yang cukup untuk sholat Id dan juga untuk khutbahnya. Kira-kira kalau sholat Id, ya, dengan khutbahnya itu biasanya naam berapa menit? Baik, biasanya berapa menit? Maka ditunggu dari e, matahari terbit ya, dan waktu pelaksanaan sholat id adalah ketika matahari telah terbit dan meninggi satu tombak. matahari telah meninggi satu tombak. Ini waktu pelaksanaan sholat id. Sehingga orang yang tidak sholat id dan hendak menyembelih, ya, nah misalkan di kampungnya nggak ada pelaksanaan sholat id misalkan, ya, nah atau dia kena uzur atau yang semisalnya, maka dia memperkirakan waktunya, waktu yang biasanya Naam, sholat id dan khutbah itu sudah selesai. Diperkirakan matahari sudah meninggi satu tombak. Kira-kira waktu yang cukup untuk sholat id dan khutbahnya. Barulah dia menyembelih hewan kurban. Ini bagi yang tidak sholat. Kalau yang sholat, nah gampang. Ya, selesai sholat langsung. Nah, menyembelih hewan kurbannya hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu qal dalilnya adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk wa man dhabaha qabla an yusalli qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra barang siapa yang salat seperti salatnya kami Nah, dan dia menyembelih seperti menyembelihnya kami maka dia telah sesuai dengan tata cara menyembelih yang benar dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat ya, فَلْيُعِدْ makanah أُخْرَى hendaklah dia mengulangi sesembelihannya hendaklah dia mengulangi sesembelihannya karena jika dia menyembelih sebelum sholat La تَسِحْ udhiyatuhu tidak sah hewan kurbannya Nah, itu bukan hewan kurban, akan tetapi hanya hewan yang disembelih untuk dimakan dagingnya. Nah, tidak bermakna kurban taqarruban ilallah, tidak bermakna berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harus dikerjakan setelah sholat bagi yang sholat. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wayastamir waktuha ila ghurubi akhir ayyam tasyrik. Kalau tadi awal menyembelih adalah setelah setelah selesai sholat, ini awal waktu menyembelih. Kemudian kapan akhirnya? Wayastamir waktuha dan terus menerus waktunya bisa untuk menyembelih hewan kurban ila ghurubi akhiri ayyami tasyrik sampai matahari tenggelam di akhir hari tasyrik yaitu di hari yang ketiga dari hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Nah, matahari tenggelam pada hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Ini akhir waktu menyembelih. Akhir waktu menyembelih hewan kurban. Setelah itu selesai Eh, waktu penyembelihan hewan kurban. Li hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. ini adalah hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kullu ayyami tasyrik dzabhun. Semua hari-hari tasyrik adalah hari menyembelih. 11, 12 Dzulhijjah ini semuanya hari-hari menyembelih. Boleh menyembelih di hari-hari tasyrik tersebut. Baik. Walaupun yang lebih afdol tentunya di hari nah tanggal 10 Zulhijjah. Ini hari yang paling afdol untuk menyembelih. Namun hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga boleh untuk menyembelih kurban di hari-hari tersebut. Apalagi kalau e, dia dapat rezeki Nah, di hari-hari itu. Tanggal 10 belum ada rezekinya. Nah, hari ketiga tanggal 13, Masya Allah, ada rezeki nomplok. Ya. Nah, sehingga jangan dilewatkan kesempatan. Langsung beli kambing, nyembelih di hari itu. Karena baru dapat rezeki di hari itu. Jadi jangan berprasangka atau berpikiran bahwasanya kurban itu hanya tanggal 10 saja. Nah, ya. Baik. Ketika, ketika tidak punya harta atau uang untuk beli hewan kurban di tanggal 10, akhirnya tidak berkurban. Nah, padahal ya, di hari tasyrik, nah, dia memiliki rizki. Padahal di hari-hari tasyrik dia memiliki rizki, maka tidak selayaknya untuk meninggalkan ibadah kurban jika dia mampu jika dia mampu sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Baik hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Ibn Hibban dan yang lainnya. Kalau ayam kita pun Semua hari-hari tasyrik adalah hari na'am menyembelih. Kemudian wal afdal dzabhuha ba'dal faragi min salatil Id. Yang lebih utama adalah menyembelih hewan kurban ya, setelah selesai sholat al-id. Li hadis al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah hadis Bara bin Azib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Awwalu ma nabda'u bihi yaumina hadza aw yaumana hadza nusalliya. Awal yang kami lakukan di hari ini itu di hari raya adalah kami melaksanakan sholat. Sumanerji rofananhar. Kemudian kami pulang dan kami menyembelih. Artinya menyembelihnya setelah selesai sholat. Faman fa'ala dzalika faqad sunnatana. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, menyembelih setelah selesai sholat, Fakat asobah sunnatana maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalik fa ma huwa lahmun qaddamahu li ahli. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka daging itu hanyalah daging yang dia hidangkan untuk keluarganya. Daging hidangan biasa. Bukan daging kurban. Laisa minan nusuki bukan dari kurban sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian masalah khamisah, masalah yang terakhir yang kelima. Ma yusna'u bil udhiyah wa ma yalzamul mudahhi idza dakhala fil 'ashr. Baik. Apa yang diperbuat oleh seorang pekurban ya, terhadap daging kurbannya terhadap daging kurbannya wa ma yalzamul mudahhi idza dakhalatil ashr dan apa yang diharuskan oleh pekurban jika telah masuk bulan Zulhijjah jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah Baik, yang pertama mayus bil udhiyah apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh pekurban terhadap eh, daging kurbannya. Yusannu lil mudhahi an yakula min udhiyatihi. Disunahkan bagi pekurban untuk memakan daging kurbannya. Wa yuhdi lil aqaribi wal jiran wal asdiqa dan disunahkan untuk menghadiahkannya atau memberikannya kepada karib kerabat kepada tetangga dan kepada asdiqa kepada teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Wa yatasaddaq al fuqara dan disunahkan untuk mensedekahkan sebagian daging hewan kurban tersebut kepada fukoro orang-orang fakir. Jadi kalau kepada tetangga, karib kerabat atau teman-teman yang punya harta atau naam punya kemampuan ini hadiah tangganya kaya kasih hewan kasih daging kurban enggak ya kasih nah hadiah adapun kepada bukoro adalah sodako nah, kepada orang-orang miskin adalah sodako jadi disunahkan bagi seorang pekurban untuk memakan hewan kurban tadi kemudian menghadiahkan ke yang lain tetangganya kerabatnya teman-temannya sahabatnya dan disunahkan juga untuk mensodakohkan ke fukoro, orang-orang fakir. Likaulihi ta'ala dalilnya Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala Fakulu minha wa'at'imul ba'isal fakir Makanlah dari daging hewan kurban tadi Wa'at'imul ba'isal fakir Dan naham sodakohkanlah kepada orang yang sengsara lagi fakir Kemudian wa istahabu an yaj'alaha aslatan dan disunahkan untuk menjadikan daging kurban tersebut menjadi tiga bagian. Sulutul li ahli baitihi, sepertiganya untuk keluarganya. Wa sulutun yut'imuhu fuqara'a jirani. Dan sepertiganya disedekahkan ke orang-orang fakir yang merupakan tetangganya. Wa yuhdi sulus dan sepertiganya dihadiahkan. Sepertiganya untuk keluarganya dimakan, sepertiganya untuk e, fukoro disedekahkan kepada fukoro orang fakir dan sepertiganya dihadiahkan. Nah, Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sifati udhiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam Landasannya adalah hadis Abdullah bin Abbas tentang sifat kurbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Abdullah, ah, beliau, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah bersabda wa yut'imu ahla baitihi sulus, wa yut'imu fuqara ajiranihi sulus, wa yatasaddaq ala su'ali ala su'ali bithuluth. Kata beliau dan memberi makan untuk keluarganya, untuk ahli baitnya keluarganya, sepertiganya. Di sepertiganya untuk ahli baitnya. Dan sepertiganya disedekahkan ke fukoro tetangganya. Orang-orang fakir dari tetangganya. Dan enam sepertiganya lagi disedekahkan kepada para peminta. sepertiganya untuk Taib keluarganya, sepertiganya untuk hadiah, ya, tetangganya, kerabatnya, teman-temannya, sepertiganya untuk para peminta, orang-orang yang meminta, yaitu para pokoro, nah masakin yang meminta-minta. Nah, di sini dikatakan jahul hafid Abu Musa fil wadaif. Nah, di sini dikeluarkan oleh Hafid Abu Musa dalam kitabnya Al Wadaif. Wala mana belum pernah buka kitab al wadaib Enggak punya bukan bukunya juga Enggak punya kitabnya Nah dan Mana belum mendapati Ucapan Syalbani atau Syamukbil atau yang lainnya tentang hadis ini Apakah, apakah hadis ini sahih Apakah hadis ini nah, lemah Allah Ta'ala alam Belum dapat sampai sekarang Kalam Syalbani atau Syekh Mukbil atau yang lainnya dari ulama alul hadis <clears throat> tentang hadis ini. Kemudian <clears throat> wa yajuzu iddikharu luhumil adhahi ba'da salasati ayyam. Dan boleh menyimpan daging-daging kurban nah ba'da salasati ayyam setelah tiga hari li hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kuntu nahaitukum an idkhari luhumil adhahi fawqa salat famsiku ma badalakum Dulu aku melarang kalian. Nah, dulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging-daging kurban, menimbunnya atau menyimpan daging-daging kurban lebih dari tiga hari. Oh, salah. Lebih dari tiga hari. Jadi dulu pernah dilarang. Artinya nggak boleh lebih dari tiga hari. Ya, habis. Ya, ima imah habis dimakan atau habis disodakohkan. Nah, tapi hukum ini mansuh, dihapus. Kata Rasulullah SAW, faham kuma badalakum." Inilah yang menghapus hukumnya. Nah, faham kuma badalakum. Maka sekarang silakan kalian tahan, kalian simpan ma badalakum. Nah, sesuai dengan apa yang nampak bagi kalian. Itu terserah kalian. Mau nyimpan sebulan, mau nyimpan dua bulan, ya. Nah, jika sekiranya itu masih awet dan masih bisa dimakan, silahkan. <clears throat> Sehingga hukum atau larangan menyimpan hewan kurban lebih dari tiga hari, ya ini mansuh, sudah mansuh. Artinya boleh menyimpan hewan kurban, nah ba'da thalathatil ayam setelah tiga hari atau lebih dari tiga hari, boleh. Mau sebulan nyimpennya, mau dua bulan, ya. Kemudian asani yang kedua dalam masalah yang kelima ini, mayalzamu muridul muridut tadhiyati idza dakhalat asyra dzil hijjah. Idza dakhalat asyru dzil hijjah. Apa yang diharuskan bagi orang yang mau berkurban jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Idza dakhalat asyru dzulhijjah, hijjah haruma ala man arada an yudahhiya an ya'khudha min syahrihi au azharihi syai'a hatta yudahhiya Apabila masuk 10 hari pertama dari bulan Hijjah maka haram bagi yang ingin berkurban haram baginya untuk mencukur rambutnya atau memotong kukunya sedikit pun atau kulitnya hatta yudahhiya sampai dia menyembelih hewan kurban Li hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha marfu'an. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha secara marfu'. Nah, ini dalilnya penting, mengetahui dalil. Hukumnya tahu. Apa dalilnya? Ini. Hadis Ummu Salamah Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhiya, fala ya'khudanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufran." Apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan dia memiliki hewan kurban dan dia memiliki hewan kurban artinya sudah berniat berkurban Nah, dia telah memiliki hewan kurban yang mau dia sembelih di hari raya kurban, maka ya ya'khudanna sya'ron. Janganlah dia memotong rambutnya atau mencukur rambutnya Wala yaklimanna dhufran dan janganlah dia memotong kukunya. Rambut di sini mencakup rambut kepala, ya, rambut kumis, nah, baik dan yang lainnya. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Janganlah dia mencukur rambutnya ataupun memotong kulitnya syai'an sedikit pun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala intahaina min bab al-hudiyah udhiyah min kitabil hajj min kitab al-fiqh al-muyassar fi dawil kitab wa sunnah. Selesai kita dari pembahasan udhiyah dari kitab haji. Naam eh, yang merupakan kandungan dari kitab al-fiqh al-muyassar fi kitab wa sunnah. Naktafi bihadzal kita cukupkan sampai di sini. Eh, a'tadzir ala iqalah, mohon maaf atas panjangnya waktu. Naam subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.